Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Al-Qawaidul Fiqhiyah yang diambil dari kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah karya Al-Imam As-Sa'di rahimatullah alaih. Sekarang insyaallah taala kita memasuki pembahasan yang akhir-akhir daripada kitab ini sebagai bentuk penutupan pelajaran kita terhadap Al-Qawaidul Fiqhiyah. Adapun yang selanjutnya nanti Insya Allah taala kita akan membacakan kitab yang gabungan antara usul fikih dengan qawaidul fikihiyah. Itu kitab yang tidak terlalu tebal tapi lumayan juga. Nah, barakallahu fikum kalau antum mau beli yang aslinya cetakan Saudi lumayan mungkin seratusan harganya. Tapi nanti Insya Allah 10 peserta pertama gratis Insya Allah Jadi selama masih ada 10 orang gratis nanti dikasih satu satu persatu fotokopian. Bukan asli ya, kalau asli mahal cetakan Saudi. Eh, nah, betul bagus sekali kitabnya. Aslinya pantun atau puisi karya Syekh Muhammad bin Shalih kemudian beliau sendiri yang mensyarahnya. Jadi kalau yang namanya matan dan juga syarahnya itu pemilik pengarangnya itu lebih tahu tentang keadaan matannya. Jadi lebih bagus. Paham ya? Nanti gabung sekitar sekaligus sama kaidah usul, usul fikih sama al-qawaidul fikih jadikan satu nanti. Nah, ada pun untuk yang mustalahnya nanti insyaallah menggunakan yang karyanya Syekh Abdullah Liryani wafaqahullah na'am. Kita baca barakallahu fikum qala al-mu'allifu asabahullah An-nakiratu idza kanat ba'da an-nafyi aw nahyi aw al-istifham aw syart tufidul umum. Masyaallah, kaidah yang mencakup ini ya. Isim nakirah, ingat-ingat isim nakirah, sudah paham insyaallah ya dalam ilmu usul. Ya, sering kita jumpai juga apalagi dalam masalah nahwu kaidah-kaidah seperti ini tentunya ada kaitannya dengan nah pembahasan. An-nakiratu idza kanat ba'da nafi isim nakirah itu kalau jatuh setelah penafian, aw nahi atau jatuh setelah larangan, aw istifham atau jatuh setelah istifham pertanyaan, aw syarat atau jatuh setelah na barakallahu fikum ada tu syarat alat yang menunjukkan syarat maka memberikan faedah umum. Memberikan faedah apa? Memberikan faedah umum. Na barakallahu fikum. Ayo Memberikan faedah umum. Kita lihat kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa itu, qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Yanbaghi an yuqayyad bidzalik bil istifham inkari." Selayaknya nah barakallahu fikum yang namanya kaedah-kaedah di atas tadi itu diikat dengan apa istifham ingkari. Istifham ingkari itu adalah pertanyaan yang sebenarnya nggak butuh jawaban. Karena tujuan dan fungsi pertanyaan tersebut hanya mengingkari tentang perbuatan atau sesuatu yang disebutkan setelahnya. Ailahun allah contohnya. Apakah ada ilah bersama Allah? Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Enggak perlu antum jawab ada, enggak perlu antum jawab enggak ada. Benar-benar enggak ada gitu loh. Alasannya ya, pengingkaran, istifham ingkari. Misal qul ta'ala hal tuhissu minhum min ahadin? Apakah engkau bisa melihat di antara mereka seorang pun? Nah, barakallahu fiikum di sini ahadin nakirah, ya enggak? An-nakirah fi siyaqil istifham tufidu al-umum. Naam. Apa maksudnya ini ya? Eh, na'am. Wa misalun nakirah ba'da syart. Sekarang contohnya isim nakirah yang jatuh setelah syarat antakul naam barakallahu fikum in ja'aka ahadun fa akrimhu. Apabila datang kepada salah seorang ini sifatnya umum. Salah seorang siapapun orangnya, mau Muhammad, mau Saleh, mau Mahmud, Intinya apabila datang kepadamu salah seorang, fa'akrimhu, maka muliakan dia. Nah, nah di sini barakallahu fiikum wa jazakumullah fa yashmal kull ahad. Mencakup setiap orang. Jadi setiap orang yang datang kepadamu maka muliakanlah. Kan umum ini sifatnya. Nah, seperti itu. Mohon insyaallah ya. Ewan na'am. Jadi harus dibedakan antara makna yang khusus dan makna yang umum. Kita lihat atasnya Qala al-allamah Abdurrahman bin Nasr al sadi rahmatullah alaih wa hadhi usulun jawami'u yadkhulu fiha amsalatun katsirah min al-kitab as-sunnah wa kalam ahli al-ilm. Ini adalah dasar-dasar pokok yang mencakup yang masuk padanya contoh-contoh yang banyak dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan juga ucapan ahlul ilm dan juga ucapan ahlul ilm. Allah ta'ala Allah Ta'ala berfirman, yau malah tamliku nafsun li nafsin syai'a." Di situ ada tiga nakirah antum lihat itu, Nafsun, nafsin, syai'an. Yau malah tamliku nafsun li nafsin syai'a. Suatu hari yang suatu jiwa itu tidak bisa menyelamatkan nam untuk jiwa sendiri dengan sesuatu apapun. Paham ya? Nam jadi tidak bisa nam posisinya apa? menguasai dirinya atau menghilangkan madarrah atau mendatangkan manfaat pada hari tersebut tidak bisa sama sekali. Ya, tidak untuk dirinya. Nah, barakallahu fikum, tidak seorang pun, tidak dengan sesuatu apapun. apa maksudnya? Umum kan berarti kan tidak seorang pun, ya, tidak untuk nah barakallahu fikum seorang pun dan tidak dengan sesuatu apapun, enggak bisa semuanya pada hari tersebut, hari kiamat. Fahadi salatu naqiratin ba'dan nafyi. Di sini ada tiga nakirah. Mana? Nafsun, nafsin, syai'an. Tiga nakirah ya. Termasuk tanda nakirahnya apa itu? Tanwin. Antum lihat di situ. Ada tiga nakirah itu ya. Naam. Ba'da nafyi itu setelah penafian. Taqtadi umum dzalik, mengharuskan maknanya itu umum. Apa itu? Wa annahu ayyu nafsin wa in 'azuma qadruha 'indallah la tamlik li ayyi nafsin wa in ishtadda ittisaluha biha syai'an minal manafi' au daf'il madar qalilan kana aw katsira. Maksudnya ayyu nafsin siapapun, jiwa manapun Walaupun kedudukannya itu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, punya kedudukan tinggi, nah barakallahu fikum punya nah barakallahu fikum kadar yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la tamlik tidak akan mampu. Nah, tidak bisa memiliki li ayyi nafsin untuk nah barakallahu fikum jiwa manapun atau untuk seorang pun Maksudnya untuk menyelamatkan itu nggak bisa gitu loh. Seorang pun nggak bisa menyelamatkan orang lain, dia sendiri nggak bisa. Wa in shadda itu saluha biha syai'an minal manafi' walaupun benar-benar sangat kuat ketergantungan jiwa tersebut dengan sesuatu pun dari manfaat-manfaat atau dafil atau menolak bahaya qalilan kana katsira sedikit ataupun banyak. Jadi tiga perkara ini umum. Nafsun siapapun orangnya enggak juga enggak memiliki. Linafsin untuk orang lain pun siapapun orangnya enggak bisa juga. Syai'an dengan sesuatu apapun enggak bisa juga. Apa maksudnya ya? Tiga perkara ini eh atau tiga isim nakirah semuanya. Nafsun, nafsin, syai'an. Apa maksudnya ya? Umum maknanya. Jadi nggak ada satu jiwa pun yang memiliki pada saat tersebut maksudnya bisa menyelamatkan dirinya atau memberikan manfaat atau menghilangkan madarah. Nah, tidak untuk orang lain, seorang pun nggak bisa juga. Syai'an tidak dengan sesuatu apapun. Paham soalnya ya? Sedikit pun nggak bisa. Berikutnya, wa qala ta'ala dan firman Allah Ta'ala, "Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar." Dan jangan engkau menyeru bersama Allah ilah yang lain. Ini umum juga. Ilahan nakirah. An-nakirah fi siyaqin nahi tufidu al-umum itu kaidahnya nam diingat-ingat terus. Jadi isim nakirah itu kalau datang dalam konteks larangan setelah larangan la nahiyah la tad'u atau yang semisalnya akan memberikan faedah umum. Maksudnya jangan kamu menyeru bersama Allah itu dengan ilah-ilah yang lain, ilah apapun. La malakan muqarraban wala nabiyan mursalan. Tidak nabi yang diutus, tidak pula malaikat terdekat. Enggak boleh sama sekali. Siapapun orangnya. Apa maksudnya ya? Seperti itu umum. Wa qala wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Ini juga umum. Mana umum antum lihat? Wa in yamsaska yamsaskallahu bidurrin. Durrin apa? Umum nakirah. Ya enggak? Nakirah fi syaqi apa? Fi syaqi syart. In in syartiyah di situ ya enggak? Wa in yamsaska yamsaskallahu bidurrin. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada sesuatu yang berbahaya atau membahayakan dirimu, Fala kasyifalahu. Enggak ada seorang pun yang mampu untuk apa? menyingkapnya atau mencabutnya atau menghilangkannya. Illahu kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Umum berarti ya bidurun ini ya, dengan bahaya apapun, mau penyakit atau mau bencana atau maupun yang lainnya intinya nakirah. Semua yang bahayakan enggak ada seorang pun yang mampu untuk mengangkatnya atau menghilangkannya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa in yuridka, ini juga insyartiyah ini. Ingat-ingat, bi khairin khairin di situ nah barakallahu fikum kalau bukan ayat para ulama mengatakan apa baknya itu bak apa zaidah tapi kalau dalam ayat dikatakan silatun wa taukid penyambung dan sekaligus apa penguat karena enggak ada dalam Al-Qur'an Karim sesuatu yang dikatakan zaidah enggak ada maknanya itu semuanya ada maknanya kalaupun kita enggak mengetahui maknanya di balik itu ada apa hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa taala kita lihat di sini Wa in yuridka bi khairin dan jika Allah telah menghendaki padamu kebaikan, fala radda li fadlih. Enggak ada seorang pun yang mampu untuk menolak ha? atau menghalang-halangi keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Syahidnya mana? Bi khairin seakan-akan wa in yuridka khairan. Paham belum ya? Naam, wa in Allahu durran, seakan-akan seperti itu. Paham? Jadi kalau antum jumpai dalam Al-Qur'an Karim, kalau bertepatan dengan kaidah bahasa Arab yang ada dalam nahwu misalnya, seakan-akan dohirnya zaidah jangan dikatakan zaidah, tapi silatun wa taukid. Penyambung sekaligus penguat. Karena identiknya atau seringnya kalau kita katakan zaidah itu seakan-akan wujuduha ka'adamiha, wujudnya bagaikan keadaannya. Padahal dalam Al-Qur'an kan semuanya ada maknanya. Hatta huruf muqatta'ah itu nah barakallahu fikum itu dibalik itu ada hikmah yang mungkin kita enggak mengetahuinya. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Nah, sehingga jangan dikatakan zaidah. Karena zaidah seakan-akan enggak huruf tambahan enggak ada maknanya gitu. Tapi kita katakan silatun wa tauqid. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Syahidnya mana? Bi khairin wa bidurrin. Nakira fi siyaq syart tufidul umum. Mahum soal ini? Nah, barakallahu fiikum. Man ya'mal su'an yujza Man ya'mal su'an yujza Su'an nakira ma'rifah? Nakirah didahului syartiyah mana man man ya'mal su'an yudzabih barang siapa yang melakukan suatu kejelekan apapun umum ini mau pencurian, perampokan, pembegalan, paham ya? Perjudian ini semua kejelekan yudzabih dia akan dibalas dengannya. Paham maksudnya ini? Ini perlu kita perhatian baik-baik cara menerapkan kaedahnya lihat tadi isimnya nakirah atau ma'rifah. Nakirah jatuh setelah apa? Syartiyah tufidul umum. Mohon salah. Nah, Kita lihat lagi. Wa amsalatuha fi kalamil waqifin wal musin wa fit talaq wal aiman wal iqrar wa ghairiha al abwab katsiran jiddan. Dan contoh-contohnya mengenai hal ini dalam mengenai hal ini berkaitan masalah ucapan waqifin, waqifin orang-orang yang mewakafkan, al musin orang-orang yang berwasiat, wa fit talaq masalah perceraian, wal aiman masalah sumpah, wal iqrar masalah pengakuan, Wahari atau yang semisalnya minal abwab dari bab-bab yang berkaitan dengan ini katsiratun dan banyak sekali. Paham belum? Jadi lafadznya lihat lafadznya itu bagaimana? Nakirah kalau jatuh setelah apa? Nahi, nafi, istifham ingkari atau syarat tufidul umum. Memberikan faedah apa? Umum. Mahum ini ya? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azzani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Na'am barakallahu fikum. Ayo. Dan lihat lagi. Kata beliau, "Fahaitsu wajadta nakiratan ba'dal madkurat fahkum 'alaiha bil umum." Masyaallah. Kapanpun kau menjumpai nakirah datang setelah na'am barakallahu fikum perkara-perkara yang disebutkan tadi itu, setelah nafi, nahi, istifham, syarat, fahkum 'alaiha bil umum. Maka hukumilah dia maknanya umum. Illa kecuali indalla dalilun lafziyun au qarinatun haliyah 'alal khusus kecuali kalau ada dalil yang secara lafaz menunjukkan atau ada tanda yang secara ya, dilihat dari keadaannya ada tanda nah menunjukkan atas nama khusus barulah kita bawa kepada mana khusus karena apa nah barakallahu fikum eh, al asl baqa na'am al aslu baqa'ul lafzi ala umumihi hatta ya'tiya dalilan ala takhsisihi al aslu nah barakallahu fikum al baqa' ala umumihi Nah, barakallahu fikum hatta ya'ti dalil 'ala takhsisihi. Hukum asalnya itu tetap dalam keadaan keumumannya itu sampai datang dalil yang mengkhususkannya, ya enggak? Al-ibrah bi umum lafadz la bi khusus sabab. Terkadang itu dipakai juga. Ya jadi patokan tuh umum lafaznya ada sebabnya itu, nah walaupun khusus itu enggak jadikan patokan. Paham ya? Terkadang seperti itu. Tapi kaidahnya ini perlu antum perhatikan baik-baik ya. Hukum asalnya al-baqa' ala umumi hatta ya'ti dalil Nah barakallahu fikum ala takhsisih. Naam. Berarti kita selesaikan yang bab tersebut. Kesimpulannya ingat-ingat ya, kalau ada isim nakirah jatuh pada nafi atau nahi atau istifham inkari atau yang semisalnya atau syarat maka memberikan faedah umum. Berikutnya, qala al-mu'allifu asbahullah. Sekarang pembahasan seputar apa? Nah barakallahu fikum. Naam. Man wa ma wa ayyun wa mata wa al wal mufrad al mudhaf ini man dan juga ma dan juga ayun mata dan al dan isim mufrad yang dimudhafkan yadullu kull yadullu kullu wahidin minha 'alal umum masing-masing daripada penyebutan dari itu menunjukkan umum jadi man juga menunjukkan umum nanti ma juga menunjukkan umum ayun juga sama mata na'am al juga alnya nanti al apa dulu nanti ada pembahasannya al istighraqiyah atau yang semisalnya Mufrad mudhaf juga menunjukkan apa? Umum. Nanti antum antum akan saksi antum lihat sendiri nanti. Mahum soal ini. Kita lihat qala al-Imam Al-'Allamah Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir al sadi rahmatullah alaih. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini, kullu wahidin min hadis sittah aslun kabir yatafarra' alaihi min al-amsilah fil kitab sunnah syai'un katsir. Masing-masing daripada enam perkara ini, man, ma, ayun, mata, al, al-mufrad mudhaf, enam perkara ini masing-masing memiliki dasar pokok yang besar yang tercabang padanya, eh, tercabang darinya apa? Contoh-contoh dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuatu yang banyak sekali. Tercabang dari apa? Tercabang dari na barakallahu fikum enam lafaz tadi itu, salah satu enam lafaz tadi itu cabang-cabang yang banyak contoh dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fama tawajadtaha fahkum laha bi umum madkhuliha. Masyaallah. Kapan saja kamu jumpai Nah barakallahu fikum, ada suatu kalimat kemudian kok ada man atau kapan aja kamu jumpai lafaz-lafaz tersebut man wa ma ayun mata al atau mufrad yang mudhaf, maka hukumilah padanya bahwasanya apa? Nah barakallahu fikum lafaz yang kemasukan salah satu enam perkara tadi madkhul yang dimasuki berarti umum maknanya. Paham Nah, contohnya apa? Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin. Al insan kemasukan al enggak nih? al. Pastikan al-insan itu umum maknanya. Semua manusia dalam keadaan rugi, yang tua, yang muda, yang janda, yang duda, yang gadis dan berjaka. Paham ya? Itu semuanya masuk dalam kategori umum tadi itu. Jadi jangan dikecualikan. Kecuali ada istisna setelahnya. Illal ladina amanu, ya enggak? Wa 'amilus salihat. Naam, wa hakim atau sabar. Kan itu, naam. Paham ya? Ayo, jadi perlu diperhatikan baik-baik al-istighraqiyah namanya. Kita lihat lagi. Wa kadzalika fi kalam fuqaha fil ahkam, seperti itu pula pada ucapan fuqaha ahli fikih dalam masalah hukum. Allati na barakallahu fikum ya Yuratibunaha 'ala al alfa yaitu hukum-hukum yang apa? Yang nam titim yang timbul daripada apa lafaz-lafaz yang diucapkan oleh semisalnya fi abwabin muta'addidah pada bab-bab yang sangat bermacam-macam dan banyak khususan fil waqaf wal wasiyah terkhususkan pada bab masalah wakaf wasiyah wal itq masalah pembebasan budak atau memerdekakan budak wa talaq perceraian wal ikrar pengakuan wa ghariha dan yang selainnya fala takhruj an hadzal mawdu' illa li takhsisin yaqtarinu biha lafdhan aw qarin nah barakallahu fikum qarinatan haliyatan aw niyatan tasrifuha an mawdu'iha masyaallah kata beliau tidak keluar dari keadaan ini Ya. Tidak keluar dari pembahasan ini. Na'am barakallahu fikum. Maksudnya apa? Keumuman ini, enggak keluar dari keumuman ini kecuali dengan apa? Pengkhususan yang na'am barakallahu fikum eh, yang ada keterkaitan dengan apa? Dengan lafaz tersebut. Setelah lafaz kesusuan yang sesuatu, kecuali sesuatu yang apa? Yang mengkhususkan setelah lafaz atau secara tanda atau suatu niatan yang memalingkan dari keumuman tersebut. An maudhu'nya dari tempat aslinya. Paham belum? Jadi hukum asalnya umum sampai datang lafadz atau korinah menunjukkan apa khusus itu loh. Apa maksudnya ya? Nah, jadi ingat-ingat man, ma, ayun, mata, al, mufrad al mudhaf tadi pada asalnya umum. Sampai datang dalil atau sesuatu yang memalingkan dari keumuman tersebut. Nah, barakallahu fiikum. Misal dalil min al-Qur'an contohnya dari Al-Qur'an. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Antum perhatikan ada man di situ enggak? Ada man itu kan? Man apa namanya? Man syartiyah. Ingat-ingat kalau ada pembahasan man lafaz kalau dalam ilmu nahwu larinya kemana? Jawazim. Jangan lupa larinya ke jawazim atau syartiyah jawazim langsung karena penjazam ada dua kan? Menjazam satu fi'il mudhari, menjazamkan dua fi'il mudhari, Iya enggak? Yang menjazamkan dua fi'il mudhari kan syartiyah. Iya enggak? Nah, pertama fi'il syart, kedua jawab syart wa Oh, Jangan lupa ya. Seperti itu larinya. Jangan sampai kemana mana Ini antum lihat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yattaqi fi'lun mudhari'un majzumun biman. fi'l syarat dia kan? fi'l syarat majzum ba'ala alam hatfu harfil illah. Wa hiya al-ya wal kasrah dalilun 'alaiha kan gitu. Lah mana jawabnya? Ya ja'al Syahidnya yang jadikan patokan manhil umum. Siapapun orangnya, umum. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun orangnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Taala akan jadikan bagi dia jalan keluar diberikan jalan keluar. Siapa orangnya ini? Siapa orangnya? Mahmud atau Hamid atau, Saleh? Siapa orangnya maksudnya ini? Atau umum? Umum, jangan sampai keliru. Umum, semua orang mau Mahmud, Saleh, wala Zaid, semuanya. Mahmud, Saleh, Humaid, Hamid, Zaid, Amr, Amir, Umair. Paham ya? Semuanya masuk di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum umum. Dari mana? Man syartinya di sini. Ewa. Wa yarzuqhu eh, maktuf ini kan dan niscaya Allah akan berikan rezeki kepada orang tersebut min haitsu la yahtasib dari arah yang tidak disangka-sangka. Berikutnya wa may yatawakkal umum lagi ini Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, siapapun orangnya, laki-laki, perempuan, tua, muda, janda, perjaka, gadis, bujangan, semuanya masuk dalam keumuman apa? Tawakal ini. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, sungguh Allah Ta'ala akan berikan kecukupan pada orang tersebut. Paham maksudnya ya? Antum mengambil lafaz umum dari lafaz mana tadi? Man di sini. Berikutnya. Aika kafi Allah Ta'ala akan berikan kecukupan pada orang tersebut. Fa kullu man ittaqallaha wa kullu man tawakkal alaihi hasala lahu hadzal jazaa' masyaallah. Setiap orang yang bertakwa kepada Allah dan setiap orang siapapun orangnya bertawakal kepada Allah, dia akan mendapatkan balasan ini. Apa balasan pertama? Diberikan jalan keluar kalau antum merasa sempit, banyak pikiran, banyak utang, jangan lupa nah, langsung mengarah menuju kepada bertawakal dan buka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar. Pasti itu sudah. Paham ya? Wah, ini bagaimana besok makannya? Ini hari ini ada kerjaan ini, uangnya tinggal tinggal 200 ribu katanya. Tinggal 200 ribu. Masih bisa makan enggak kira-kira? Masih. Lima puluh ribu aja masih bisa makan enggak? Masih sepuluh ribu bisa angkringan dapat tiga bungkus. Ya. Nah, jadi tidak usah khawatir, langsung tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah باذنillah semua sudah tercatat. Ini maksudnya umum lafaznya man. Wa qala ta'ala dan Allah telah berfirman, "Wa ma tuqaddimu." Ini, ingat-ingat sekarang ma ini. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa a'zama ajra. Dan apa saja, semua apa saja perbuatan-perbuatan yang antum lakukan yang baik yang buruknya. Nah, barakallahu fikum, itu secara globalnya ya. tapi di sini ada kebaikan di sini nanti ada penjelasannya. Dan apa saja amalan kebaikan yang kalian lakukan dimu yang kalian persembahkan di dunia liang anfusikum untuk diri kalian min khairin berupa kebaikan tajidu. Niscaya kalian akan menjumpainya. Ini masartiyah bukan di sini. Masartiyah bukan jadi syartiyah juga. Lah buktinya mana? Wa ma tuqaddimu tajiduhu. Tuqaddimu fi'il syart. Tajiduhu Tajidu majzum enggak? Majzum sebagai jawab syarat. Ya enggak? Apa saja yang kalian persembahkan, yang kalian amalkan untuk diri kalian di dunia berupa kebaikan tajiduhu, niscaya kalian akan menjumpainya. Indallah di sisi Allah Taala huwa khairan. Ini perhatikan huwa khairan. Khairan sebagai apa? Apa tadi? Huwa khairan. Maaf tani dari dari tajidu. Huwanya apa namanya? Dhamir fasal ahsan. Sudah keliru ya, huwanya bukan mutadak disebut dhamir fasl. Naam. Wa adama ajra dan niscaya apa? akan menjumpai di sisi Allah taala itu pahala yang besar. Apa maksudnya ya? Syahidnya mana wama? Paham ya? Mari itu faedahnya umum ya itu insyaallah. Mafhum sain? Mafhum insyaallah? Ayo nah, berikutnya. kullu man qaddama khairan qawliyan aw fi'liyan aw i'tiqadiyan maka siapapun orang yang mempersembahkan telah melaksanakan atau mengamalkan suatu kebaikan di dunia baik secara ucapan atau perbuatan atau keyakinan wajadahu niscaya dia akan menjumpainya mendapatinya indallah di sisi Allah taala ala hadzal wasfi di atas sifat ini apa mendapatnya apa kebaikan dan juga pahala yang besar mahum soal ini ya ayo na'am barakallahu fikum perlu diperhatikan baik-baik berikutnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ketemu man lagi di situ Ha? Antum lihat itu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarra dan syarran yarah. Artinya apa? Siapapun yang mengamalkan nah barakallahu fikum sekecil biji pun daripada kebaikan dia akan melihatnya. Paham ya? Sekecil biji sawi pun dari kebaikan dia akan melihatnya. Umum enggak imannya nih? Umum enggak? Siapapun laki-laki dan perempuan pun masuk juga. Maksudnya? Ayo na'am. Dan barang siapa yang melakukan suatu perbuatan kejelekan, sekecil biji sawi pun nyarah dia akan melihatnya. Umum enggak ini? Umum enggak? Umum, laki-laki, perempuan, tua, muda, masuk semuanya keumuman. Mohon insyaallah yang budak, yang merdeka masuk semuanya. Nah, kita lihat. Fa kullu man 'amila khairan aw syarran walau kana aqallal qalil wajada jazaa'ah masyaallah. Setiap orang yang mengamalkan kebaikan atau kejelekan walaupun sesuatu yang sedikit sekali, niscaya dia akan menjumpai balasannya. Ya enggak? Al jazau min jinsi al amal. In khairan fa khairan in syarran syarrun. Naam. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman Itu kita lanjutkan nanti. Kita baca yang tadi yang bawahnya tadi itu yang kalam Syekh Ibnu Saimin biar nanti enggak anu. Jadi catatan kaki nomor satu itu halaman yang kita baca tadi itu men fi qouli wa may yattaqillah wa qoulihi Wa man yattaq wa man yatawakkal 'ala Allah syartiyah. Man man syartiyah ingat-ingat. Man syartiyah ini kalau antum merenungi kembali ilmu nahwu larinya kemana tadi? Jawazim. Sana keliru, ke jawazim larinya. Wa hiya aidan takunu lil umum. Ini juga termasuk apa? Dia itu juga bisa menjadi maknanya umum. Idza kanat istifhamiyah. Naam. Ah, dan juga bisa umum kalau dia itu mannya man istifhamiyah aw idza kanat nam wa idza kanat mausulah ataupun kalaupun mausulah umum juga mannya man mausulah juga umum man istifhamiyah juga umum umum paham ya man syartiyah juga umum juga paham ya nah contohnya apa kalau man istifhamiyah maknanya umum kalau ini kan man syartiyah tadi kalau contohnya yang man istifhamiyah tapi maknanya umum Nah. Eh, dalam surat al muluk itu ya. Ewanam. Di situ antum perhatikan baik-baik lafadznya istifham. Siapakah yang bisa mendatangkan? Siapapun orangnya. Paham ya? Nah, enggak itu maknanya umum di situ. Kalau yang mausulah apa? Kalau yang umum tadi selain itu apa? Mang dalam dia yashfa'u ila illa juga aman ya. Itu mana apa itu? Eh? Ayo karena ada ilah setelahnya ya. Itu juga maknanya juga maknanya umum pun enggak ada orang yang mampu. Ada lagi yang ini yang atau coba contohnya musolah. Banyak ya, jelas banyak ya. Nanti dilihat sendiri. Intinya maknanya maknanya musolah atau istifhamiyah, maknanya umum itu. Yang kedua, Ba'dul qari'in yaqra' fa yaqul sebagian orang yang membaca Naam dia membaca dan mengatakan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah summa yasta'nif wa yaqul huwa khairan wa a'dhamu ajra Hadza khata. Paham ya? Kalau berhenti di situ orang yang baca Al-Qur'an berhenti di situ kemudian huwa khairan wa a'dhamu ajra sengaja berhenti walaupun padahal nafasnya masih mampu kata beliau hadza khata. Kalau nafasnya enggak mampu ya semampunya itu. Ewa. Innama Nah barakallahu yasduk tapi ayat yang tsaniyah. Hanya saja diperbolehkan yang seperti ini pada ayat yang kedua wahyak yaqulu wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha. Ini boleh karena ada lafadznya. Ada tandanya untuk berhenti juga. Innallahi ma ta'maluna basir. Amma huna fa wasl. Ada di sini wajib wasl. Ya kecuali kalau nggak mampu nafasnya tadi itu, itu pun ngulangi lagi dari yang sebelumnya itu. Nah, kalau sengaja berhenti di situ dalam keadaan dia mampu ya upayakan jangan berhenti. Nah. Misalkan antum wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah karena enggak mampu nafasnya nanti ngulangi lagi ke situ lagi nanti atau nambar kalau fikum tajiduhu indallah huwa khaira paham ya itu bisa tapi kalau berhenti sengaja di situ kata beliau enggak boleh diperbolehkan pada ayat yang kedua yaitu yang mirip dengan itu tapi ada tandanya tanda berhentinya itu tanda wakafnya na'am amma huna fa yajibul wasl wa qawlu wa huwa huwa khairan huwa dhamir faslin la mahala min i'rab ini ingat-ingat dhamir fasl dhamir fasl itu Nah, barakallahu fikum, dia itu apa barakallahu fikum? Para ulama sampai mengatakan harfun ja'ala surati dhamir. Namanya dia itu huruf datang bentuknya seperti dhamir. Huwa. Mirip kan huwa huma hum? Mirip kan? Mirip. Tapi huwa huma hum ya huma itu dhamir, isim dia. Tapi kalau dhamir fasl ini, dia bukan isim, tapi apa? Huruf. Harfun ja'ala surati dhamir. Paham ya? Sebagian mereka mengatakan itu huruf datang bentuknya seperti dhamir. Paham ya? Seperti itu perlu diperhatikan kita lihat sini. Walihada lau kanatil ayah bidunihi lastaqamal kalam. Oleh karena ini, kalau seandainya ayat tersebut tanpa ada huwa di situ, niscaya kalam pun sempurna dan lurus. Tajiduhu indallahi khairan wa a'zama ajra. Ini kalau seandainya enggak ada huwa. Paham belum? Kalaupun enggak ada huwa, itu lurus kalamnya. Tapi yang namanya Al-Qur'an kita enggak boleh apa? Menghilangkan, enggak ya, boleh mengurang-urangnya itu istilahnya. Nah, teman lihat di situ, wa khairan maf'ulun sanin. Khair maf'ul sani. Taji liqaulihi tajiduhu maf'uluhu al-awwal ad-dhamir. Paham, paham maksudnya? Tajiduhu hak di situ fi mali nasbin maf'ul awal. Maf'ul tsaninya mana khairan. Huanya apa dhamir fasl. Dhamir fasl itu isim atau huruf-huruf ja'ala suratul dhamir. Paham belum? Ya huruf datang bentuknya seperti dhamir. Mohon soal ini. Alhamdulillah. Eh, nah berikutnya. Kata beliau, wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman dalam kalamnya Sa'di rahmat ta'ala atas itu, "Qul Allah aw id'ur rahman." Katakanlah, serulah berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman ayyan ma tad'u falahul asmaul husna nah barakallahu fikum dimanapun kalian menyeru nistaya kalian akan menjumpai nama-nama yang indah itu milik Allah Subhanahu wa taala nah paham ya nama-nama indahnya milik Allah Subhanahu wa taala nah di titik umum di sini kapanpun dimanapun kalian menyeru nah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Ar-Rahman, Ar-Rahman kembali kepada Allah Taala kan itu. Eh, umum, ayyan syahidnya. Wa qala ta'ala wal 'asri innal insana lebih khusrin. Al-insan itu al apa namanya? Al apa namanya? Al-insan itu al-istighraqiyah. Al-istighraqiyah. Perhatikan baik-baik al-istighraqiyah namanya al yang mencakup semua jenis individu, semua manusia dalam keadaan rugi semuanya. Mau orang Arab, orang ajamnya, nam semuanya baru yang dikecualikan dalam ayat setelahnya. Fakulu insanin khasir illa man istasnahullah. Allah. Maka setiap manusia itu rugi kecuali orang yang Allah telah kecualikan. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bawah itu, qaulu Syekh ta'ala khasir tafsiran liqaulihi la fi khusrin, lakin al-Qur'an ablaq. Tapi dalam Al-Qur'an yang dengan lafaz la fi khusrin itu ablaq lebih menyentuh, lebih mengena. anna fi lidzarfiyah. Karena fi ini dzarfiyah, dalam keadaan di dalam kerugian. Semua manusia di dalam kerugian. Paham ya? Fayakunul khusr muhitan bihi, maka menjadilah kerugian itu meliputinya, mingkuli jari janib dari seluruh sisi, segala sisi kaihatatil ina bima fi. Seperti apa? Bejana meliputi apa yang ada di dalamnya. Antum tahu bejana atau enggak antum Ibrahim? Bejana itu meliputi sesuatu yang ada di dalamnya enggak? Apa yang di dalamnya? eh? Wadah itu kan bejana wadah. Nah, bejana ini kan meliputi sesuatu yang ada di dalamnya. Di dalamnya apa? Eh? Apa? Pasir. Ya apa saja bisa air, bisa pasir, bisa apa intinya sesuatu yang di dalam bejana itu terliput oleh bejana gitu loh ya. Itu maksudnya. Paham? Jadi semua manusia terliput oleh kerugian dari itu kecuali yang dikecualikan. Berikutnya naik ke atas lagi. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, "Innal muslimina wal muslimat sesungguhnya kaum muslimin dan kaum muslimat alnya ala apa ini? Istighraqiyah. Sesungguhnya semua kaum muslimin semua kaum muslimat. Ila qawlihi a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sungguh Allah taala menjanjikan, mempersiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini umum enggak al Alnya umum. Kita lihat. Faqullu was Fakul wasfin qad dakhalat alaihi al. Maka setiap sifat yang telah kemasukan padanya al fi hadil ayah ya'um. Dalam ayat ini maknanya umum. Ma yadkhul fi dzalikal wasf. apa maksudnya ya? Naam umum eh, menyeluruh apa yang eh, telah apa, sifat tersebut masuk kepadanya. Maksudnya semua orang muslim, semua orang muslimah, laki-laki perempuan yang disifati dengan muslim muslimah tadi itu, disifati dengan Islam, maka mencakup di situ. Naam. Qala asy Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawahnya itu wa alamatu al allati hiya lil umum an yahil mahallaha lafdhul. An yahil nah mahalluha lafdhukul. Ma'ruf ini ya, sudah kita lewati dalam bahasa Arab kan mungkin di Kotor Nada atau di Mutammar sebutkan nanti ya kalau jarum jarumnya mungkin belum. Al ini al istighraqiyah ini tandanya kalau al ini antum buang ganti dengan kul cocok gitu loh. Paham belum? Kalau seandainya alnya antum buang diganti dengan kul cocok. Contohnya kalau seandainya bukan ayat contohnya innal insana lafi khusrin. Inna kulla insani lafi khusrin. Sama gak artinya? Sama. Alnya antum buang ganti kul cocok gitu ya. Paham belum? Apa nah, maksudnya ya? Seperti itu contohnya nam. Jadi al dikatakan istiraqiyah itu maknanya umum, itu caranya untuk menerapkannya dibuang alnya ganti kul, cocok enggak? Karena tidak setiap al itu bisa diganti kul. Contohnya wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in apa? Kullasyai'in apa? Wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin. Ayo antum lihat situ. Wa ja'alna minal alma, ma. Ada al enggak situ? Ada al. Apakah antum ganti dengan kul cocok? Dan kamu jadikan eh, dari setiap air sesuatu itu hidup. Apakah kita katakan alnya itu cocok diganti dengan kul? Enggak cocok di situ karena air yang situ bukan sembarang air. Air racun mati nggak? kira-kira? Mati. Tapi air itu bukan sembarang air, tapi air mani. Paham ya? Seperti itu na'am barakallahu fikum. Mohon insyaallah ya. Eh, jadi antum caranya untuk menandai ini alnya mana umum atau enggak? Cocokkan dulu, pakai kul cocok atau tidak. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Semua manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Semuanya. Coba antum alnya terbuang. Kalau seandainya bukan ayat, anda buang ganti kul. Wa khuliqa kullu insanin dha'ifa. Cocok enggak? Cocok. Itu caranya. Paham belum? Paham belum antum? Ayo na'am. Mafhum? Ewa, caranya dikasih kul. Yahilu mahalluha lafdha kul. Yaitu diperbolehkan menempati tempatnya lafadz kul. Kemudian yang atas lagi. Wa qala ta'ala Allah taala berfirman atau yang atas lagi tadi, wa qala ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ini. Dan adapun dengan sebab nikmat Rabbmu yang diberikan kepadamu fahaddits, kisahkanlah, ceritakanlah. Jadi antum dapat nikmat itu ceritakan enggak masalah, tapi dalam bentuk apa? Hanya sekedar bersyukur, rasa senang, bukan sombong. Alhamdulillah tadi malam ana dapat rezeki nomplok. Berapa? Ya enggak banyak-banyak mungkin 9 juta. Misalkan itu hanya ngasih tahu aja, ngabarkan loh, rasa senang gitu loh ya. Nah, bukan sombong-sombong, bangga-bangga bukan. Paham ya? Nah, barakallahu alhamdulillah insyaallah eh, pekan ini ada mau bagi-bagi uang. Berapa? Enggak banyak-banyak. Ya mungkin per orang ribu lah misalkan. Paham ya? Ini istilahnya ya menampakkan bahwasannya itu senang dengan rezeki yang Allah Taala berikan tadi dan dia ingin bagi-bagi gitu loh. Paham ya? Itu enggak masalah, tapi untuk berbangga-bangga sombong itu enggak boleh. Ini sekedar apa? Kembali rapat umum. Mana syahidnya? Nikmati rabbik. Nikmatun mufrad atau jamak? Eh? Mufrad. Mudhaf pada rab Bi nikmati rabbik. Tolong. Nah, adapun eh, dengan nikmat rabmu semua nikmat. Semua nikmat yang diberikan kepadamu hadis, maka kisahkanlah, ceritakanlah enggak masalah. Karena hadisnya nanti ada hadisnya nanti. Allah tak senang kalau ada orang dapat nikmat ceritakan. Amin ya? diceritakan, diobrolkan nggak masalah. Selama tujuannya bukan berbangga-bangga ya, hanya sekedar cerita saja. Alhamdulillah tadi malam dapat rezeki nomplok eh, tiga eh, juta lumayan. kan misalkan seperti itu. Kemudian saudara yang dengar tadi nggak boleh iri atau iri yang haram nggak boleh dia. Alhamdulillah ya mungkin kami berharap kecipratan lagi dikit misalkan. Namanya maksudnya apa? Maksudnya dia nggak minta-minta, cuman ikut senang gitu aja ya. Nah, tapi kalau nyindir nggak boleh ya. <laughs> Allah musta'an. Nah, kita lihat sini. Syahidnya apa syahidnya? Boleh antum menceritakan kenikmatan yang Allah telah berikan kepada antum, enggak masalah. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al Muhammad taala, al-hadis bi nikmatillah azza wa jalla yashmal Lafat bi nikmatillah dengan sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala yashmal mencakup al-hadis bin nutqi yaitu menceritakan dengan nutqi apa nutqi itu lafaz dilafatkan alhamdulillah anda dapat rezeki Lafat enggak lafaz menceritakan wal hadis bil fi'l wal madhar dan juga mengkisahkan menceritakan dengan fi'il perbuatan. Alhamdulillah anda dapat rezeki ini buat antum 50 ribu. Perbuatan atau bukan? Perbuatan. Wal madhar penampilan. Alhamdulillah kemarin dapat rezeki karena belikan jubah haramain. Misalkan jubah haramain penampilan. Paham ya? Menampakkan. Paham ya? Itu maksudnya apa? Menampakkan kenikmatan tersebut, mengkisahkan kepada orang lain itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan madhar penampilan. Paham belum? Jadi kalau antum misalkan punya rezeki jangan penampilannya itu kusut-kusut kemudian pakainya eh, kusut kemudian pakaiannya kotor, pakainya kumuh, jangan kayak gitu. Kalau ada kenikmatan tampakkan itu loh, enggak masalah. Paham ya? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah taala itu indah menyukai keindahan. Jadi kita malah enggak boleh berkumuh-kumuhan, kumuh kemudian pakainya kusut, kemudian pakainya compang-camping padahal dia punya yang bagus. Paham ya? Punya haramnya pakai haramnya itu loh. Jangan dipakai yang kira-kira sobek-sobek itu jangan. Paham ya? Nah, maksudnya tampakkan. Ini kita lihat hadisnya nanti. biar antum hafal hadisnya ya. Nah, kalau tidak salah hadis Abil Ahwas. Yang ma'ruf hadisnya Abil Ahwas. Abil Ahwas itu nah barakallahu fikum namanya Amr bin Auf. Auf apa? Auf bin Malik namanya apa? Auf bin Malik namanya. Auf bin Malik namanya Auf bin Malik Abil Ahwas. Ini hadisnya. Kita lihat, walihada ja'a bil hadis Abil Ahwas tadi itu. Nam Auf bin Malik radhiyallahu anhu Innallaha idza an'ama 'ala 'abdihi ni'matan yuhib an yura atharu ni'matihi 'alaihi. Masyaallah ini. Innallaha idza an'ama 'ala 'abdihi ni'matan yuhib an yura atharu ni'matihi 'alaihi. Ini hadisnya dihafal ini ya. Akhrajahu Tirmizi, na'am wa sahahu Albani fi sahih Sunan at Inna Innallaha idza an'ama 'ala 'abdihi ni'matan. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila memberikan kenikmatan kepada seorang hamba dengan suatu kenikmatan yuhibbu Allah Taala senang an yura'a sanu nikmatihi alaih untuk ditampakkan pengaruh eh, daripada nikmat yang Allah Taala berikan kepadanya. Apa maksudnya ya? Nah, jadi tampakkan. Eh, wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Jangan antum orangnya misalnya kaya, punya kelebihan harta, pakaiannya kumuh, pakaiannya tumpang samping, pakaiannya kotor-kotor, akhirnya orang nampaknya orang enggak punya. Itu malah enggak benar. Sederhana tidak masalah. Paham ya? Apakah sederhana itu harus mewah? Sederhana itu harus mewah atau tidak? Tidak harus. Perpenampilan sederhana itu enggak harus mewah. Paham ya? Dan enggak harus kusut juga. Jangan seperti orang-orang sebagian sufiah yang ekstrim yang mereka pakaiannya sengaja kusut, ya, sengaja dikotorin pakaiannya, kemudian kumuh, kemudian rambutnya gimbal, nggak dicukur, paham ya? Nanti alasannya wali katanya alasannya. Nah, kalau atau mungkin pernah dengar ajaran mereka, hakikat, tarikat, kemudian makrifah itu. Kalau sudah tingkatan makrifah apa kata mereka? La yu'man wala yunha. Enggak dipintah, enggak dilarang, bebas dia. Jalan di muka bumi ini hur katanya, merdeka katanya. La yu'man wala yunha, enggak dipintah, enggak dilarang. Minum khamr enggak ada masalah. Salat pun tafadhol, enggak salat enggak masalah juga. Intinya sudah enggak dilarang, enggak diperintah lagi. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa qala hadis wa lam yaqul khabbir. Ucap hadis ceritakanlah, kisahkanlah, tidak dengan khabir kabarkanlah. Liyashmal haditsan nafsi wa haditsan khair. Untuk mencakup apa hadis hadis nafsi wa hadis khair. Maksudnya apa? Menceritakan. Nah, barakallahu fikum. Oh, tentang diri sendiri dan menceritakan ke orang lain, gitu loh. Paham ya? Menceritakan ke orang lain dan menceritakan tentang diri sendiri. Mencakup dua-duanya hadis. Amma law qala fa khabbir Adam kalau dikatakan fakhabbir lakana khasan bihaditsil ghaib. Kalau diucapkan fakhabbir itu nanti cuma khusus apa? Menceritakan ke orang lain saja. Padahal Allah taala senang kalau apa? Hadis. Ceritakanlah, tampakkanlah. Tampakkanlah dirimu itu dan tampakkan ke orang lain itu loh. Paham belum? Kamu menampakkan kenikmatan tersebut kepada orang lain dengan cara mengkabarkan. Alhamdulillah, anda dapat rezeki. Paham ya? Itu kan berarti menampakkan diri sendiri kan? kemudian dengan penampilan tadi itu atau dengan perbuatan tadi. Alhamdulillah kemarin dapat rezeki ini 50 ribu untuk antum misalkan. Paham ya? Itu kan dengan perbuatan kan itu. Tapi kalau khabir kabar saja untuk orang lain saja, khusus. Wal insan ma'murun an yuhaddisa nafsahu bima an'ama Allah alaih. Dan seseorang itu diperintahkan untuk menceritakan Nah barakallahu fikum menceritakan dirinya dengan apa yang Allah Taala berikan nikmat atasnya. Wa an yuhaddisa ghairahu bidzalik dan juga diperintahkan untuk mengkisahkan menceritakan kenikmatan tersebut kepada orang lain. Wa laisa fihi dalilun 'ala tafsir bil isyarah ini. Perhatikan baik-baik ini. Di sini tidak ada pendalilan menafsirkan Al-Qur'an dengan isyarat, enggak boleh. Kalau orang sufi boleh. Orang sufi yang berpendapat menafsirkan Al-Qur'an boleh dengan isyarat katanya. Nah, ini dibantah ini. Wa tafsir Qur'an bil isyarah buat huwa tariqatu sufiyah ya kan? Wa amsalihim. Dan menafsirkan Al-Qur'an dengan isyarat itu hanya saja jalannya metodenya orang sufiyah dan juga yang semisal mereka dengan isyarat. Paham ya? Nah, karena isyarat itu bukan kalam itu isyarat tulisan pun kalam. Kalam itu adalah apa? Naam nutqun mufhimun. Oleh karena itu di sini apa? Pendalilan bahwasanya lafaz hadis itu lebih umum. Paham ya? Menceritakan diri sendiri ke orang lain, paham ya? Dengan ucapan, dengan perbuatan atau dengan penampilan tadi itu. Paham maksudnya ya? Hadisnya ingat-ingat Abil Ahwas tadi riwayat Tirmizi, "Innallaha ta'ala idza an'ama 'ala 'abdihi ni'matan yuhib an yura asaru nikmatihi alaih. Naam. Kembali ke atas lagi. Fa hadha mufradun mudhaf yashmal kulla ni'matin zahiratan wa batinatin diniyatan aw dunyawiyyah masyaallah. Bi nikmat rabbik, nikmat ini mudhaf, mufrad mudhaf pada rabbik. Mencakup semua kenikmatan yang nampak, yang tersembunyi, nikmat dunia maupun nikmat apa agama. Wa qis ala hadhil amsalah ma asbahaha. Dan kiaskanlah terhadap contoh ini apa-apa yang semisal dengannya. Wallahu a'lam. Naam. Wallahu a'lam. Eh, wa. Kata beliau fahadal fahadal akhir qism al-awwal min min hadzal kitab wa huwa al-qawaid al-qawaid wal usul. Inilah pembagian pertama dari kitab ini yaitu kitab berkaitan masalah al-qawaid wal usul, kaidah-kaidah dan juga usul. Qala asy-syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam utsaimin rahimahullah bahwa itu hadzal ladzi arada an yaktubahu rahimahullah. Inilah yang diinginkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah untuk menulisnya wa illa fa ma'lumun al fawaid anal qawaid wal usul akthar min hadza bikatsir. Wa illa dan jika tidak demikian sudah diketahui bersama bahwasanya yang namanya kaidah-kaidah dan usul-usul itu lebih banyak daripada yang disebutkan di sini. Alhamdulillah sudah selesaikan. barakallahu fikum. Semoga masih ada yang melekat di benak antum karena yang namanya pelajaran itu kan eh barakallahu fikum bertahap ya sudah kita lewati tahapan-tahapan yang awal, yang berikutnya, berikutnya sekarang tahapan yang ini upayakan masih ada yang melekat di benak antum walaupun enggak semuanya ada lah yang nyantel walaupun sedikit. Nah, barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahi alamin.